kalau ada tiga berarti poinnya harus yang baik nah, kalau kurang hanya dua dan tiga kategori yang ada berarti dia yang baik kalau satu malah tidak ada 你得考虑现在。 I'm punya iya tak foto kari oke makasih Oh, kelompok perkembangan. Perkembangan. Gitu, nggak tahu, sama di kelompok dua. Di kelompok dua nggak? tidak di kelompok lima kan kelompok lima tidak kelompok berapa kelompok dua kita kelompok dua iya kita kan kelompok lima tidak kelompok dua perkembangan tuh iya perkembangan tadi ente Ari den mana oh. Morsat. Morsat. Dua ni. Kau lagi itu lagi itu Wali itu surat surat apa ini nggak punya surat surat tinggal kasih berapa nah, iya kan tinggal nanti ikut anu saya zaman sih zaman ikut apa iya kan iya. yang ini apa alternatif satu dua tiga ah. Gua perbaiki saja ya. begitu dia karena kecuali kalau lokasinya sudah ditentukan sih ya eh, kok punya judul di atau apartemen di sini mana? Dolomayu. Di di mana ini lokasimu? Eh, ah, lokasimu, kalau lokasimu enggak tahu? Nama lokasimu? Di Bilato, Kecamatan ah. Bilato. Kalau kecuali judulmu nantinya atau tugasmu menyebutkan itu enggak perlu lagi ini langsung kayak tadi langsung ini. Iya. Nah, itu. Tapi masalahnya kan saya minta eh, kalian belajar bagaimana menganalisa dari awal oke okay?